di bawah naungannya pada hari yang di hari itu tak ada naungan lain selain naungan Allah Azza wa Jalla. Tujuh golongan ini kalau kita perhatikan umumnya kembali kepada muraqabah. Contohnya umpah imam yang adil. Imam tidak takut kepada rakyat yang dipimpinnya, tak akan takut kepada hisab dari warga yang menjadi makmumnya, dia hanya berbuat adil karena merasa kepemimpinannya berada dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Dengan kekuasaannya dia bisa berbuat dolim semaunya untuk kepentingan diri keluarga kelompoknya. Tapi kenapa dia berlaku adil? Karena tahu kepemimpinannya harus dipertanggungjawabkan, diawasi oleh Allah Azza wa Demikian juga pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Masa muda masa puncaknya syahwat. Tapi dia kekang syahwatnya. Dia tahan hawa nafsunya. Padahal lagi menggebu-gebunya. Kenapa dia habiskan seluruh masa mudanya untuk ibadah? Karena merasa seluruh yang dia lakukan diawasi oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan. Ini muraqabah. Terlebih ketika salah satu golongan yang memperoleh naungan dari Allah adalah seorang laki-laki yang diajak maksiat oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan tapi dia menolak dengan mengatakan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Sikapnya ini jelas cermin dari sikap muraqabah. Demikian juga salah satu golongan dari antara tujuh ini orang yang bersodakah. Dia sembunyikan, nggak ada orang tahu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu Sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia sembunyikan. Hanya ingin dilihat, dinilai, dibalas oleh Allah dan tidak ingin diketahui oleh manusia. Itu jelas-jelas sikap muraqabah. Termasuk golongan terakhir di antara tujuh golongan ini yaitu rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian. Tak ada orang yang tahu lalu berlinanglah air matanya karena takut kepada Allah. Jadi hadis tentang tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah seluruhnya berbicara tentang muraqabah. Orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah di dunia lalu melahirkan amalan-amalan istimewa yang tadi diterangkan. Nah, di sini berbicara tentang muraqabah. Termasuk salah satu di antara hadis yang berbicara tentang muraqabah adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Nabi Ali salatu wasallam bersabda yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr Para malaikat penjaga malam dan penjaga siang bolak-balik dari langit ke bumi, dari bumi ke langit. Ada dua sif golongan malaikat. Sif yang bertugas malam hari dimulai dari asar sampai subuh. Sif yang bertugas siang hari dari subuh sampai asar. Kedua golongan ini bertemu di sholat asar dan sholat subuh. Surat asal kita barusan di masjid ini disaksikan oleh dua golongan malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم wa وهو a'lamu بهم كيف تركتم عبادي Kemudian malaikat yang sudah selesai bertugas naik ke langit disebut thumma ya'ruj kemudian naiklah siapa alladzina batu fikum malaikat yang baru bertugas di tengah-tengah kalian kalau habis asar malaikat siang yang sudah selesai bertugas naik ke langit ini menunjukkan Allah memang ada di atas langit makanya para malaikat laporannya naik ke atas Allah bertanya kepada para malaikat. Bertanyanya Allah bukan berarti tidak tahu. Allah lebih tahu. Kalau lebih tahu, kenapa bertanya? Untuk menerangkan kepada kita tentang hakikat dari apa yang sedang dibahas. Kata Allah, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Jadi selama siang sampai asar para malaikat itu mengawasi seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla sampai asar ditinggalkan. Dia tanya, bagaimana hambaku ketika kalian tinggalkan? Menjawab, taroknahum wa yusallun wa atainahum wa hum kami tinggalkan mereka ketika mereka sholat. Karena barusan sholat asar. Dan kami datangi mereka tadi subuh ketika juga mereka sholat. Ini bagi orang yang sholat subuh, sholat asarnya selalu berjamaah. Sepanjang siangnya, termasuk sepanjang malamnya, diawasi oleh para malaikat. Maka berkata pensyarah dari hadis ini wa malaikatu yaktubuna kulla ma yatakallamu bihin nas min khairin au syarrin. Para malaikat yang bertugas baik siang ataupun malam mencatat seluruh yang diucapkan atau yang dilakukan oleh manusia baik kebaikan ataupun keburukan. Selalu diawasi tidak hanya diawasi tapi juga dicatat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menerangkan hadis ini, innahu la yuktabu qawluhu akaltu wa syaribtu wa dhahabtu wa ji'tu wa ra'ait. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya ucapan manusia akan dicatat Sekalipun mengucapkan sesuatu yang mubah seperti aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, aku melihat dan seterusnya. Bahkan hatal anin. Sampai anin pun dicatat. Anin itu rintihan, keluhan. Tidak ada kata yang jelas yang terucap tapi rintihan. Baik rintihan ketika sakit merintih. Ketika dingin merintih. Ketika menderita ini itu merintih. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu kata pun yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Kata Imam Ahmad, hatta anin sampai rintihan pun dicatat. Ini diantara beberapa hadis tentang murokobah. Dan hadis tentang ini nggak terhitung saking banyaknya. Walhasil orang yang meyakini ayat dan hadis-hadis yang menerangkan bahwa kita ini tak pernah lepas dari pengawasan Allah dan para malaikatnya. Lalu dicatat setiap orang yang mengetahui hal itu pasti memiliki sifat muraqabah. Merasa selalu diawasi, sekalipun di dalam kesendirian. Tak ada orang lain yang melihat, yang menyaksikan, maka dia akan tetap waspada. Makhluk lain tidak ada yang melihat. Tapi ada makhluk gaib yang melihat dan mencatat yaitu para malaikat di atas semua itu ada Khaliq. Pencipta kita selalu mengawasi kita setiap detik, baik aspek lahir kita ataupun aspek batin kita. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Sudahkah kita memiliki sifat muraqabah di dalam diri kita? Mestinya, mestinya iya. Karena kita meyakini ayat dan hadis bahwa kita selalu diawasi. Kadar sifat muraqabah kita menentukan sehati-hati apa, sewaspada apa kita di dalam berucap dan beramal. Karena semuanya tersaksikan, tercatat, dan kelak akan dipertanggungjawabkan. Nah, para ulama membagi muraqabah ke dalam tiga tingkatan. Tingkatan-tingkatan muraqabah. Ini sangat tergantung kepada aspek pendorongnya. Penyebabnya apa yang menyebabkan dia memiliki sifat muraqabah? Apa yang menyebabkan dia ini merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Tingkatan yang pertama, al-martabatul ula, maka al-hamilu alaih al-khawfa min Allah. Pertama, yang mendorong dia untuk memiliki sifat muraqabah adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pertama. Kedua, maka nalhamilu alai alhaya Allah minallahi azza wa jalla. Ini tingkatan kedua lebih tinggi dari yang pertama. Tingkatan pertama itu terendah. Kenapa? Karena dia menjaga diri, waspada, hati-hati dalam berucap dan beramal karena takut kepada azab Allah, murka Allah, khauf. Ada keinginan untuk berbuat? Ada. Kenapa tidak dilakukan? Takut terhadap azab. Ini terendah. Terendahnya aja sudah bagus. Orang yang takut berbuat dosa, mengerem dirinya, menahan hawa nafsu karena takut kepada Allah, bagus. Bagus. Allah jamin surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah Lalu karena takut dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Enggak mau berbuat dosa karena takut. Enggak mau meninggalkan kewajiban karena takut maka fa inna jannata hiyal ma'wa, surga tempat dia kembali. Dijamin tuh. Padahal ini level terendah dari sifat muraqabah. Level kedua ini yang lebih bagus. Yaitu apa? Maka al-hamilu alaihi al-haya minallahi azza wa jalla. Yang menjadi pendorong dia untuk muraqabah, merasa selalu diawasi itu karena rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dianggap lebih tinggi. Bukan karena takut akan azabnya, karena malu aja. Sama dengan begini. Kita berlalu lintas, ada rambu, ada lampu merah, ada larangan berhenti, larangan parkir, larangan u dan seterusnya gitu ya kita tidak mau melanggar karena takut ditilang. Kalau dilanggar, rugi. Bagus apa tidak? Bagus, lumayan. Tertib dia. Walaupun motivasinya karena tidak ingin mengalami kerugian. Ditilang, ditahan, didenda, dan seterusnya. Ada lagi orang yang tidak mau melanggar itu karena malu kalau harus melanggar. Kita orang bermoral, berpendidikan, berakal, punya hati nurani, masa harus melanggar aturan gitu. Bukan karena takut-takut amat kena tilang. Kena tilang gak seberapa bisa saya bayar, uang saya miliaran umpamanya. Diterobos juga dan denda paling ya udah bayar gitu. Tapi karena malu aja. Malu kalau harus melanggar lampu merah, harus berhenti di letter S, harus parkir di letter P gitu. Malu. Mana yang lebih baik? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua lebih baik Gimana yang pertama. Kalau yang pertama mah ya takut ditilang tapi polisi nggak ada. CCTV tidak ada <laughs> gitu ya. Kosong. Bisa dilanggar? Bisa. Tapi kalau orang merasa malu kalau harus melanggar, karena kita manusia. Kita punya akal, kita punya moral, apalagi kita punya agama malu harus melanggar. Dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun akan tetap taat. Bukan karena takut kena hukuman. Bukan karena takut ditilang. Malu aja kalau harus melanggar. Ini kan lebih baik ya daripada yang pertama tadi. Nah jadi demikian juga ada orang yang merokobah, merasa selalu diawasi. Sehingga dia jaga lisannya, dia jaga perbuatannya. Karena apa? Karena malu kepada Allah kalau harus melanggar. Kenapa malu? Allah sudah memberi kehidupan, memberikan berbagai macam nikmat yang tak terhitung, tak bisa kita bayar. Seluruh ibadah yang kita lakukan sehebat apapun, jangankan layak dibayar dengan surga. Untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita aja nggak cukup ibadah kita tuh. Makanya kan kita pernah bahas hadis seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Tapi karena rahmat Allah. Kenapa? Karena amal kita nggak layak dibalas dengan surga. Amalan nggak seberapa, bolosannya surga luar biasa. Jangankan dibalas dengan surga, amalan kita, ibadah kita untuk mengganti nikmat yang Allah berikan kepada kita aja nggak cukup. Karena itulah, karena Allah terlalu baik Terlalu terlalu banyak nikmatnya pemberiannya. Malulah kalau harus melanggar aturannya. Malulah kalau harus meninggalkan perintahnya, melabrak larangannya. Makanya dia tahan dirinya. Kenapa dia memiliki sifat murokobah seperti itu? Karena malu. Ini lebih baik daripada yang karena takut tadi. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan ketiga ini yang terbaik. Apakah tingkatan yang ketiga itu al maratus al martabatus salisah? Maka al alaihi al-mahabbata. Ketiga, yang menjadi pendorong dia untuk muraqabah adalah rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena cinta nggak mau mengecewakannya. Karena cinta tidak mau mengundang kemarahannya, murkanya, dan yang sejenisnya. Nah, ketiga jenis muraqabah ini baik muraqabah karena takut muraqabah muraqabah karena malu atau muraqabah karena cinta kepada Allah melahirkan buah yang berbeda terhadap hati orang tersebut berkata al-imam Ibn Qayyim rahmatullahi alam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, "Fal khaifu muraqibun lillahi bil hadar wa ghalabatil faza." Wal mustahi muraqabatun lahu bisyiddati inkisar wa ghalabati ikhbat. Wal muhibbu muraqibun lahu bisyiddati surur wa ghalabatin nashat was sakhain nafas. wa 'alal ibadati bi insyirahis sadr Adapun orang yang takut dia akan merasa diawasi oleh Allah dengan penuh rasa khawatir dan tegang. Khawatir tegang, takut salah, takut menyimpang, takut mengundang azab dan murka Allah Azza wa Jalla. Di perasaan yang muncul. Kalau orang merokok karena takut, itu tuh. Kedua, orang yang malu kepada Allah, dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah dengan melahirkan perasaan sensitif dan ikhbat. Ikhbat maknanya dawamu ta'at. Dia didominasi oleh keinginan untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini lebih baik dari yang pertama. Kalau yang pertama, belum tentu merasakan kenikmatan ketika ibadah. Tapi takut. Tapi perasaan takut ketika beribadah kepada Allah itu bagus. Dan itu yang dimiliki oleh para sahabat. Takut apa? Takut ibadahnya ditolak, tidak diterima, tidak memenuhi syarat, mengecewakan Allah. Allah menyatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka orang-orang yang sudah melakukan amal ibadah tapi hati mereka takut. Takut ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang malu tadi, yang malu tadi ya, bukan urusan takut diterima atau tidaknya. Tapi dia berupaya untuk taat selalu. Nah, berbeda dengan orang yang merasa diawasi oleh Allah atas dasar cinta kepada Allah ketika melakukan berbagai macam amal soleh, ibadah dan kebaikan, dia akan selalu merasa berbahagia, merasa tenang, merasa nyaman, semangat dalam melakukan ibadah, dan dia fokus beribadah kepada Allah dengan perasaan betah. Jangankan cinta kepada Allah, cinta kepada sama makhluk ketika bertemu dengan makhluk yang kita cintai, kita kan betah, senang berlama-lama, selama apapun kita senang. Suami dengan istri yang saling mencintai baru menikah pengantin baru nggak ingin lepas, nggak ingin berpisah, selalu ingin berdua. Anak dengan ibunya, anaknya masih kecil lucu, selalu ingin bersama-sama. Atau umpamanya seorang anak punya mainan kucing, kucing beneran, seneng, ih, digegewek atau itu ke makhluk. Kalau sudah senang, betah. Dengan kadar kecintaan yang layak untuk diberikan kepada sesama makhluk. Ah, seorang mukmin cintanya lebih besar kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman paling besar cintanya kepada Allah. Bukti adanya cinta ingin sesering mungkin bertemu. Berdialog, berkomunikasi, berinteraksi dan ketika berinteraksi, bertemu, berdialog betah nyaman lama-lama dengan Allah Azza wa Jalla. Baik dalam bentuk sholat, dalam bentuk berzikir, dalam bentuk berdoa, <laughs> dalam bentuk membaca Al-Quran. Itu kan interaksi dengan Allah Azza wa Jalla. Bertah berlama-lama. Ibadahnya disertai dengan kenyamanan hati, ketenangan batin, dan syahdunya jiwa kita ketika melakukan ibadah dan amal soleh tersebut. Ini penjelasan mayoritas ulama tentang tiga level dari murokobah. Berkata Al-Harawi, dia membagi murokobah juga menjadi tiga tingkatan. Tapi dengan ungkapan atau penjelasan yang berbeda. Dan ini juga dibeberkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, Al-ula, adapun tingkatan yang pertama dari muraqabah adalah muraqabatullahi fi sayri ilaihi al-dawam ma mulahadhati tazim alladhi yamtali'u bihi al-qalb fi hali sairil amdi ila rabbih. Pertama, tingkatan pertama merasa selalu diawasi oleh Allah ketika berjalan menuju Allah. Berjalan menuju Allah itu melakukan ibadah, ketaatan dan amal soleh disertai dengan pengagungan kepada Allah yang memenuhi seluruh relung hatinya. Jadi selama ibadah itu dia merasa diawasi oleh Allah, makanya selalu disertai dengan pengagungan kepada Allah selama melakukan ibadah tersebut. Apa efeknya? Kata Imam Ibnu Qayyim, فيكون هذا التعظيم الذي ملأ قلبه به شاغلا له وصارفا عن تعظيم المخلوقين التعظيم الذي يزاحم تعظيم المعبود تبارك وتعالى Pengagungan yang memenuhi seluruh hatinya ini melalaikan dia dari urusan dunia melalaikan dia dari pengagungan terhadap makhluk, baik makhluk itu orang, termasuk dunia, tahta, harta, wanita dan tak tak lain pokoknya nggak ada di pikirannya. Pikirannya hatinya penuh dengan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lahirlah ibadah yang sungguh-sungguh dalam taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin bertambah pengagungannya kepada Allah, semakin dia merasa dekat dengan Allah, semakin merasa lapang dan nyaman, betah di dalam melakukan ibadahnya itu. Dari sini lahirlah kebahagiaan di tengah-tengah ibadahnya. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, wajulat qurratu aini fis salah. Dijadikan kebahagiaan di dalam hatiku, di dalam solatku. Di dalam solatnya bahagia, senang, betah, nyaman. Makanya berlama-lama. Maka kata Imam ibn Qayyim fatajidu na'iman 'indal qiyam bi wadha'ifil 'ubudiyah. Orang itu akan merasakan kenikmatan ketika berdiri, melaksanakan Tugas-tugas penghambaan yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keadaan jiwa para ahli surga. Para ahli surga, calon-calon surga ketika ibadah itu nyaman. Ketika ibadah itu senang, betah, bahagia. Makanya ingin berlama-lama. Maka sebagian ulama menyatakan innahu latamurru bi awqat aqulu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum la fi 'aisyin Nih, kata para ulama, sesungguhnya berlalu dalam kehidupanku beberapa waktu. Aku isi dengan ibadah, betah. Lalu aku berkata, seandainya, seandainya nih, Perasaan ahli surga kelak di surga seperti yang aku rasakan ini, maka ini kehidupan yang luar biasa baiknya. Ini seandainya perasaan ahli surga kelak di surga seperti yang mereka rasakan ketika ibadah, wah sudah bikin betah. Padahal kenyataannya perasaan ahli surga kelak di surga jauh lebih menyenangkan daripada apa yang mereka rasakan di dalam ibadah sekarang. Tapi seandainya perasaan ahli surga seperti yang mereka rasakan ketika ibadah ini sudah cukup. Makanya berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, inilah yang disebut dengan surga dunia. Surga dunia adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh ahli ibadah ketika ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai beliau menyatakan, siapa yang belum merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Siapa yang tidak merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah ketika di dunia, dia tidak akan bisa memasuki surga Allah di akhirat. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Madarijus Salikin kata beliau wala raiba anna hadha surura yab'athuhu ala dawami sayri ila Allah azza wa jalla wa badl juhdi fi talabi wa ibtiqai maradatihi wa man lam yajid hadha surura la shay'a minhu falyattahim imanahu wa amalahu Fa inna lil imani halawah. Man lam yadhuqha falyarji wal yaqtabis nuran yajidu bihi halawatal iman. Kata Imam Ibn Qayyim, tidak diragukan lagi bahwa kebahagiaan seperti ini, kebahagiaan yang dirasakan dalam ibadah, ini akan mendorong dia untuk continue berjalan menuju Allah. Continue dalam ibadah dan ketaatan, mengerahkan seluruh kemampuan hatinya untuk meraih ridho Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan seperti ini yang disebut dengan manisnya iman. Siapa orang yang tidak merasakan kebahagiaan ini, maka perhatikan iman dan amalnya. Ada sesuatu dalam iman. Karena iman punya halawah. Halawah itu manisnya iman. Talatun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara. Siapa orang yang memiliki tiga perkara dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Ini menunjukkan iman punya rasa. Halawah. Manisnya iman. Apa manisnya iman? Manisnya iman itu kebahagiaan, ketenangan, ketentraman yang dirasakan ketika melakukan ibadah. Itu manisnya iman. Siapa orang yang tidak merasakan manisnya iman, coba introspeksi. Cari ikhtiar, dapatkan cahaya yang menyebabkan dia bisa merasakan manisnya iman ketika beribadah. Berkata Imam Ibn Qayyim menukil, menukil itu mengutip pendapat gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa insyirahan fattahimhu fa inna Rabb ta'ala syakurun." Yakni annahu la budda ayyusibal amila ala amalihi fid dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwati insyirahin wa qurrati ainin fa haitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhul nah coba lihat perhatikan ini yang luput dari perhatian dan perasaan kita kata Syekhul Islam Apabila engkau belum merasakan manisnya amalan yang kamu kerjakan dalam hatimu. Masih belum merasakan kenyamanan, ketenangan, ketentraman ketika beramal. Maka introspeksi. Di sini disebutkan fatahimhu, tuduh dirimu. Koreksi isi hatimu. Kenapa? Fa inna Rabb ta'ala syakur. Karena karena Allah itu Maha Syakur. Syakur itu pembalas kebaikan. Siapa yang berbuat kebaikan pasti Allah balas. Allah tidak pernah menyanyiakan amalan seorang hamba sedetik pun. Maknanya Allah Maha Syakur itu Allah akan memberikan balasan kepada orang yang beramal atas amalannya di dunia ini juga. Di dunia dikasih balasan apalagi di akhirat. Apa balasan di dunia? Min halawatin. Berupa halawah. Manisnya iman dalam bentuk merasakan ketenangan, kenyamanan, keten, ketenangan gitu, syahdu di dalam jiwa kita serta kebahagiaan. Siapa yang belum merasakan hal itu ketika beramal, ketika ibadah. Ibadahnya bukan hanya sholat, zikir, baca Quran, berdoa saja. Termasuk ibadah sosial. Kita mengeluarkan infak, zakat, sodakah. Kita melakukan saum. Kita menolong orang. Itu harus ada rasa bahagia dalam hati. Harus ada apa namanya? Rasa tenang tentram. Dan Allah berikan ibroh pelajaran di alam ini. Benda-benda mati mati dalam arti tidak beruh Kalau dalam ilmu biologi mungkin disebut makhluk hidup juga, ya. Pohon menurut kita benda mati. Tapi menurut ilmu biologi itu makhluk hidup ya, karena berkembang. Terserahlah mau benda mati atau hidup. Pohon, eh, sungai, lautan, matahari, bunga. Allah berikan pelajaran di sana. Pohon itu melahirkan banyak hal yang bermanfaat bukan untuk dirinya Pohon bermanfaat bagi tanah. Pohon bermanfaat bagi manusia, buahnya, daunnya, bunganya. Bukan manfaat untuk diri si pohon itu, tapi untuk ya orang untuk di luarnya. Pohon tidak pernah memakan buahnya sendiri. Sungai tidak pernah memak meminum airnya sendiri. Matahari bersinar bukan untuk menerangi dirinya sendiri. Bunga yang bermekaran menebar aroma mewakilkan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk yang lain. Allah berikan pelajaran bahwa setiap makhluk harus memberi manfaat kepada pihak lain. Dan itu dilakukan secara tulus, ikhlas. Ketika dirinya bermanfaat, dirinya mengalami kebahagiaan. Ini yang dimaksud di dalam ayat khairun nas eh, khairul eh, kuntum khairu ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Yang ditafsirkan oleh Nabi SAW, khairul qurun, eh, khairun nas, qarni, Lalu Nabi menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ahabbu ibadillahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada pihak lain. Jadi semua yang Allah ciptakan memberi pelajaran. Wajib tulus ikhlas dan melakukan semua perintah Allah dan berbahagialah dengan pelaksanaan dari ibadah dan amal soleh tersebut dan itulah yang dimaksud dengan halawatul iman. Manisnya iman itu seperti itu. Dan itu balasan yang Allah berikan kepada orang yang beramal. Makna syakur, syakur itu maha berterima kasih, maha pembalas terhadap kebaikan, Artinya Allah akan memberi balasan kepada orang yang beramal atas amalnya di dunia berupa halawah. Ketenangan batin, ketentraman hati, ketenangan jiwa, dan seterusnya, dan kebahagiaan. Siapa orang yang belum merasakan hal tersebut ketika ibadah dan amal soleh, amalnya merdut amalnya tertolak. Jadi inilah murokobah tingkatan yang pertama kata Al-Harawi. Yaitu murokobah kepada Allah ketika melakukan ketaatan, ibadah, berjalan kepada Allah. Maka ibadahnya disertai dengan pengagungan kepada Allah. Ibadah yang seperti ini akan melahirkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman ketika melakukan ibadah tersebut. Ini tingkatan muraqabah yang pertama. Tingkatan yang kedua, wasaniyah. Muraqabatun nadharil haqq bi rafdil mu'aradah. Ini harus berbarengan dengan yang pertama yaitu muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla ketika melanggar aturannya. Ketika melanggar apa yang dilarangnya. Muraqabah seperti ini melahirkan sikap seorang hamba akan menjaga, memelihara aspek lahirnya ataupun batinnya. Khawatir apa yang dilakukan oleh lahirnya atau batinnya melanggar apa yang Allah larang. Bagaimana cara atau aplikasi atau wujud dari muraqabah ini? Bihifdil harakati zahirah? dengan menjaga gerakan tubuh lahir kita, lisan kita, mata kita, tangan dan kaki kita semua indera lahir kita dijaga. Jangan sampai ada yang terucap dari mulut yang Allah langgar, yang dilanggar oleh dia tentang aturan Allah ketika bicara tidak menyakiti, tidak berdusta, tidak bergibah, tidak mencela, tidak memberikan julukan atau sebutan-sebutan yang buruk dan seterusnya. Apalagi mengatakan kata-kata kufur, kata-kata syirik, kata-kata bid'ah, kata-kata maksiat. Dijaga. Demikian juga anggota badannya, demikian juga matanya. Demikian juga telinganya, demikian juga tangannya, demikian juga kakinya Kemana dia melangkah? Dijaga. Itu sianatul zahir. Penjagaan aspek zahir. Adapun sianatul batin menjaga aspek batinnya adalah dari aspek al khawatir wal iradat wal harakatil batinah. Dijaga isi pikirannya. Dijaga irodah, kehendaknya, termasuk niatnya. Contoh amalan baltin, zon, prasangka. Prasangka ini bukan niat, tapi amalan. Amalan hati. Beda dengan niat. Kalau niat umpah nanti ba'da maghrib, pas adzan maghrib, saya niat akan sholat di masjid Anu lalu akan wirid, lalu akan uh, sunat ba'dal maghrib, lalu akan baca Al-Quran. Baru niat. Tapi kalau amalan hati, dzon, mahabbah, al buldu membenci orang, mencintai orang, suudhon atau husnudzon kepada orang. Itu amalan, bukan niat. Amalan hati. Dia jaga amalan hatinya, dia jaga fikirannya, dia jaga niatnya, jangan sampai bertolak belakang dengan perintah Allah atau informasi dari Allah Azza wa Jalla. Maka dia kosongkan batinnya dari semua syahwat dan keinginan yang bertolak belakang dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Dia kosongkan hatinya dari keinginan-keinginan yang bertolak belakang dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersihkan fikirannya dari syubhat-syubhat yang bisa bertolak belakang dengan informasi berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencintai apapun yang bisa mengurangi apalagi menghilangkan kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla dan inilah hakikat dari qalbun salim yang tidak ada orang yang bisa selamat di akhirat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Allah menyatakan Eh, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak-anak kecuali yang orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ini yang dimaksud. Ini perkataan Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Madarijus Salikin. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara wujud dari muraqabah level yang kedua ini adalah dia tidak akan mengkritik atau menganggap kurang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Sebab ada orang yang menolak nama-nama dan sifat bagi Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Penolakan ini berakibat tanakus terhadap keagungan Allah. Tanakus itu menganggap Allah itu kurang agung loh. Seperti contoh, walaupun niatnya, niatnya ingin mengagungkan Allah, tapi dengan cara yang salah sehingga akhirnya merendahkan keagungan Allah. Seperti Allah menyatakan di dalam ayatnya Allah punya wajah. Wa yabqa wajhullahi dzil jalali wal ikram. Ya, atau kullu syai'in halikun illa wajhah. Allah punya tangan, yadullahi fawqa aidi. Ini Allah memperkenalkan dirinya, sebagian dari dirinya kepada makhluk melalui ayat ini. Allah punya wajah, Allah punya tangan. Sehingga Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang dari aspek fikih beliau menganut faham atau madhab syafi'i. Dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan kullu syai'in halikun illa wajhah, beliau menyatakan illa dha wajhin. Kullu syai'in, segala sesuatu halik akan binasa illa wajah kecuali wajah Allah maknanya kecuali yang zat yang punya wajah. Itu Allah Azza wa Bukan hanya wajahnya terus bagian lainnya ikut hancur enggak, kecuali zat yang memiliki wajah. Jadi Allah perkenalkan dirinya. Punya wajah, punya tangan, punya kaki, punya mata. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Wajah Allah, mata Allah, kaki Allah, tangan Allah, tak ada yang menyerupainya dari kalangan makhluk. Nggak ada yang sama, nggak ada yang serupa, nggak ada yang mirip, nggak ada yang persis, jauh beda. Ada orang yang menolak ini dalam rangka mensucikan keagungan Allah. Enggak, Allah nggak punya wajah. Kalau Allah punya wajah menyerupai makhluk kan gitu ngomongnya akalnya. Kita balikan, kalau nggak punya wajah, apa nggak menyerupai makhluk? Menyerupai makhluk yang lebih hina. Ya. Ini namanya tanakus. Mengurangi kemuliaan Allah SWT. Dan orang itu tidak akan lebih mengemuka, mendahulukan akalnya, ucapannya daripada firman Allah dan sabda Rasulnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat, ayat yang pertama. Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi Inna Innallaha sami'un alim. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Makna mendahului Allah dan Rasulnya adalah lebih eh, mengedepankan pendapatnya, akalnya, perasaannya daripada wahyu Allah dan sabda Rasulnya, daripada Quran dan hadis yang sahih. Kalau hadis yang sahih bertolak belakang dengan akal, hadis itu ditolak, didoifkan, hanya bertolak hanya karena bertolak belakang dengan akal fikirannya yang lemah. Bukan akal fikiran para ulama. Kalau para ulama akal fikirannya akan mampu menangkap makna yang terkandung dalam hadis yang sepintas seperti tidak masuk akal. Contoh, saya berikan salah satu contoh. Mungkin di antara ikhwan, akhwat yang hadir di sini pernah mendengar hadis Nabi saw bahwa Nabi Musa didatangi oleh malakul maut untuk dicabut nyawanya. Nabi Musa menolak. Ditonjok itu malakul maut. Sampai matanya keluar, ya enggak? Sampai malakul maut kembali kepada Allah mengadukan itu engkau mengutus aku kepada orang yang tidak tidak menginginkan kematian. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan tidak ada seorang pun ulama ahli hadis yang mendhaifkannya. Tapi muncul orang ini hadis nggak masuk akal sama sekali. Bertolak belakang dengan ayat dan hadis lain. Pertama, masa seorang nabi, Nabi Musa, nggak mau dicabut nyawanya oleh malakul maut ya. Kedua, masa malakul maut bisa ditonjok. Maksudnya sebelum ditonjok juga ngilang. Kan gitunya. Itu akalnya. Akal yang dangkal. Tiga, nah, mana ada seorang nabi menentang perintah Allah <laughs> untuk dicabut nyawa? Mana, mana ada nabi yang takut kematian? Gak masuk akal ini hadis. Akhirnya hadis yang sesuai ini ditolak. Didoifkan. Siapa yang dia dustakan, Mungkin Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini. Atau guru-guru di atas Imam Bukhari dari mana Imam Bukhari mengambil hadis itu terus sampai ke sahabat <laughs> sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas adalah salah satu rawi terpercaya itu yang dituduh dusta oleh orang ini hanya karena ini tidak masuk akal. Tapi ketika para ulama membahas hadis ini dengan iman dan akal yang lebih tajam, mendalam, ternyata semuanya menjadi masuk akal. Hari ini sahih, riwayat dan juga diroyat, baik sanadnya ataupun matannya isinya sahih dan sangat masuk akal. Dan ini diterangkan oleh para ulama, diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari dengan penjelasan yang sangat masuk akal. Coba kalau orang tidak bisa merujuk kepada kitab-kitab hadis hanya dengan mengatakan Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang nggak masuk akal ini, tertawa semua. Itu Dituduhlah Imam Bukhari berdusta atau salah satu rawi dari hadis ini. Bagaimana penjelasan para ulama? Pertama, mereka menjelaskan malakul maut mendatangi Nabi Musa dalam bentuk manusia. Nabi Musa nggak tahu bahwa itu malakul maut. Datang-datang meminta nyawa. Coba orang nggak dikenal nggak apa meminta nyawa. Dan syariat yang berlaku di zaman Nabi Musa kalau ada orang masuk tanpa izin boleh ditonjok. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Musa karena Nabi Musa nggak tahu ini malakul maut. Ini pertama. Kedua, malaikat ketika menjelma menjadi orang atas kuasa Allah, maka sifat-sifat kemanusiaannya nggak bisa lepas dari dirinya. Makanya bisa ditonjok. Ini diterangkan dalam salah satu kitab namanya Alamul Malaikatil Muqarrabin, alam para malaikat yang mulia. Insyaallah rencana kita akan bahas kitab ini seusai kita menjelaskan kitab fiqih Al-Asmaul Husna. Setelah itu kitab selesai kita masuk kepada alam malaikat biar kenal dengan malaikat dan bagaimana alam di sana. Kitabnya banyak tentang hal itu. Ah, ah, fikih asmal husna tentang rukun iman, uh, rukun iman yang pertama iman kepada Allah, nah ini iman kepada para malaikat. Di sana ada penjelasan. Kalau malaikat sedang menjelma menjadi orang, maka dia memiliki sifat-sifat seperti manusia umum. Makanya bisa bicara, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dipukul. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada malakul maut. Dipukul, keluar matanya. Tunjukkan Nabi Musa itu kuat loh. Kaumnya Fir'aun yang berantem dengan Bani Israel juga dibela itu Bani Israel oleh Nabi Musa ditonjok kaum Fir'aun mati kan sekali tonjok kan. Kita belum pernah mendengar ada orang ditonjok mati oleh Mike Tyson. Mike Tyson itu pukulannya luar biasa. Tapi nggak ada yang mati. Nabi Musa sekali tonjok mati itu. Kuat batu aja dipukul sama tongkatnya berbekas apa namanya ngadelewo apa ngadelewo teh men mendelewo begitu berbekas <laughs> berlubang gitu malakul maut menjelma menjadi orang minta nyawa ditonjok keluar lalu setelah malakul maut ini kembali kepada Allah kata Allah datang lagi kamu ke Musa. Bilang, kalau kamu ingin hidup panjang, tutupkan telapak tanganmu ke punggung seekor sapi. Setiap bulu yang tertutup oleh telapak tanganmu itu tambahan satu tahun usia untukmu. Kira-kira satu telapak kaki ada sepuluh bulu yang tertutup. Oh lebih atau mungkin ribuan bulunya. Mendengar omongan itu taulah Nabi Musa oh ini malakul maut utusan Allah. Lalu beliau pasrah dan dicabut nyawanya. Masuk akal gak penjelasan? Iya sangat masuk akal. Itu kalau para ulama yang membedahnya. Semuanya menjadi masuk akal dan banyak faidah pelajaran dari hadis yang luar biasa ini. Salah satu pelajarannya itu adalah bahwa para nabi tidak tahu perkara yang gaib kecuali Allah beritahukan. Sehingga para nabi didatangi oleh malaikat menjelma menjadi orang nggak tahu kan bahwa dia ini malaikat Nabi Ibrahim didatangi malaikat berupa orang nggak tahu itu teh tamu teh malaikat disangkanya orang makanya disuguhi anak sapi bakar tapi tidak tersentuh. Oh, tahu malaikat. Demikian juga Nabi Musa dan itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, malaikat kalau menjelma menjadi orang dia memiliki sifat seperti orang, termasuk bangsa jin. Kalau jin menjelma terlihat berarti bisa diapa-apakan tuh. Kalau sedang menjelma terlihat bisa ditangkap, bisa disakiti, dipukul, bahkan dibunuh. Ada nggak di zaman Nabi SAW jin yang ditangkap? Siapa yang menangkapnya? Nabi pernah, Abu Hurairah pernah ya enggak? <laughs> Karena dia menjelma. Jadi kalau menjelma berisiko dia bisa diapa-apakan. Makanya enggak sembarangan menjelma. Kalau menjelma berisiko besar bagi dia. Dan banyak lagi pelajaran lain dari hadis tersebut. Ya. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa orang yang memiliki sifat muraqabah. Dia tidak akan mendahulukan pendapatnya, akal fikirannya dengan mengenyampingkan ayat dan hadis-hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena fatal akibatnya. Allah menyatakan la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Jangan kamu dahului Allah dan Rasul. Salah satu efek yang fatal itu kebaikan pahala dari ibadah yang pernah dilakukannya gugur, terhapus. Ayat kedua surah Al-Hujurat. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. a'malukum Hai orang-orang yang beriman Jangan kamu tinggikan suaramu di atas suara Nabi ketika berbicara Seperti sebagian kalian meninggikan suara kepada sebagian yang lain apa akibatnya? Antah batu amalukum. Nanti amal-amal kamu batal. Dihapus. Wa antum latas urun tanpa kalian sadar. Nah, meninggikan suara di atas suara Nabi mencakup makna mendahulukan akal, fikiran pendapat pribadi daripada ucapan Nabi, daripada hadis. Hadis Nabi tidak masuk akal ditolak, lalu pendapat pribadinya lebih dipakai. Ada yang seperti itu banyak. Pernah mendengar hadis idza waqa'a dzubaba fi uh, ina'i ahadikum falyughammishu. Kalau ada lalat masuk ke minumanmu, celupkan. Lalu buang lalatnya, airnya minum. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di sayap yang lainnya ada obat. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada nggak orang yang menolak saya mah daripada mensret, daripada diare, lebih baik buang bikin lagi. Ada yang begitu? Ada. Kenapa? Karena nggak percaya kepada hadis ini. Dia beranggapan ini urusan dunia bukan urusan agama. Urusan dunia lebih tahu kita daripada Nabi. Kalau urusan agama boleh ikuti Nabi Sallallahu Alaihi kan gitu ya. Apa akibat dari ucapannya? Akibatnya dia menuduh Nabi berbicara tanpa ilmu. Dan ini tuduhan nggak main-main loh. Sembarangan Nabi ngomong tentang urusan dunia yang dia nggak tahu kan gitu ya. Tapi orang seenaknya. Saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada kepada hadis ini. Kan gitu ngomongnya. Kena dengan ayat tadi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi, maknanya jangan lebih mendahulukan akalmu, pendapatmu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti batu amalukum wa antum la tashurun. Batal amalmu tanpa kamu sadari. Jadi, muraqabah level yang kedua adalah memuraqabah dalam perkara-perkara larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Orang yang memurok, orang yang memiliki sifat muraqabah dia tidak akan menentang apa-apa yang dilanggar, yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk apapun. Inilah level kedua. Level ketiganya belum sempat untuk kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan di hari Kamis yang akan datang. Untuk sekarang penjelasan kita cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk Bertanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin. Amin wa iyyakum. Lebih utama sholat tahiyatul masjid atau langsung duduk mendengarkan kajian saat kita qadarullah telat datang ke kajian. Sholat dulu tahiyatul masjid tetapi diringankan. Salah satu dalilnya adalah ketika Nabi SAW khutbah Jumat sudah dimulai. Karena khutbah Jumat bukan kajian. Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Kalau kajian begini sunnah. Datang sahabat langsung duduk. Ditanya, hal sulaib, kamu sudah sholat? Dijawab belum. Kum fasolli rakaatin. Duduk, uh, berdiri, sholatlah dua rakaat. Orang itu kemudian berdiri dan sholat dua rakaat. Ya, Ustaz, akhir-akhir ini saya terkena gangguan kecemasan. Mencemaskan takut mati, takut Allah tidak mengampuni, takut amal saya tidak diterima, takut sak sakitnya sakaratul maut. Mohon nasihatnya untuk anak. Anak harus bagaimana untuk menghilangkan kecemasan ini. Tiba barakallahu Takut sekali lagi itu sifat yang wajib kita miliki. Asal kepada Allah. Takut terhadap siksanya, adabnya, laknatnya, murkanya, itu takut. Termasuk takut amalnya ditolak, iya. Para sahabat begitu. Itu pelihara dan bagus. Nah, Cuma efeknya tidak boleh negatif. Efeknya tidak boleh salah harus benar. Kalau ya efeknya karena takut jadi stres. Ah percuma sholat juga takut ditolak akhirnya nggak sholat. Takut ngaji juga di, dianggap pria akhirnya nggak ngaji. Takut mau infak dan sholakoh, takut dipuji orang akhirnya nggak infak nggak sholakoh itu salah keliru. Tapi kalau takut murka dan azab Allah, semua perintah Allah dilaksanakan maksimal, semua larangannya dijauhi maksimal. Takut amal kita tidak diterima, maka tingkatkan kualitas dan kuantitas dari amalan itu. Takut sholat asar kita tadi ditolak, nanti maghrib harus lebih baik lagi daripada sholat asar kita tadi. Nah gitu. Jadi kalau efek dari rasa takut ini benar, bagus, pelihara terus dan insya Allah kualitas dan kuantitas ibadah kita akan meningkat. Tapi kalau takut tadi ya melahirkan depresi, stres, akhirnya nggak mau ngapa-ngapain, berarti keliru di dalam mengantisipasi rasa takut tersebut. Allahu a'lam. Saya merasa saya tidak pernah becus menjalani tanggung jawab saya. Saya sering menunda pekerjaan, tidak segera memenuhi janji kepada orang lain, pemalas dan susah ikhlas. Dan seburuk apapun akibat yang pernah saya alami, dan sebesar apapun eh, ancamannya, saya tidak pernah berubah bandel. Malah jadi semakin kesel, eh dari semakin kebal. Apakah hal ini pernah dibahas ulama? Banyak. Ini yang disebut dengan al-qasiyatu qulubuhum. Orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras kayak gitu tuh. Ada ancaman neraka, ancaman azab kubur, murka, laknat Allah, nggak takut. Ada pangbibita, iming-iming surga, bidadari surga, rahmat, barokah, ridho Allah, tidak tertarik. Itu karena keras. Dan penyebab dari kerasnya hati sering kita bahas. Di antaranya al-musir alal maksiyah. Terus-terusan di dalam satu maksiat. Walaupun satu jenis tapi terus dilakukan rutin. Apalagi kalau banyak jenis maksiat yang dilakukan. Itu berakibat keras, nggak takut azab. Digambarkan azab di alam kubur, digambarkan azab di akhirat. Nggak tergerak, nggak ada rasa takut sedikit pun. Yang kedua al-jahl. Al-jahl itu kebodohan. Nah, kalau al-jahl obatnya ilmu, kalau yang tadi maksiat obatnya memaksakan diri untuk beramal. Termasuk salah satu di antara penyebab kerasnya hati salah gaul. Bergaul dengan orang-orang yang keras hatinya sama-sama dengan ahli maksiat dengan ahlul kabair, dengan para pendosa besar ya. Kita menjadi terbiasa dengan hal itu. Obatnya gimana? Tinggalkan teman-teman yang buruk, carilah teman-teman yang soleh, solihah, yang baik, yang berilmu, yang beramal. Gitu ya. Saya akui ibadah saya memang kurang baik. Setiap kali merencanakan untuk berubah, saya sangat sulit berubah. Mohon penjelasan. Iya. Coba tinggalkan introspeksi dosa apa yang rutin kita lakukan, tobati tinggalkan. Kawan-kawan kita di list, oh ini, oh ini. Tinggalkan yang buruk-buruk, cari yang baik-baik, lingkungan pergaulan. Ngaji sesering mungkin. Coba bikin schedule muamalah kita kepada Al-Quran. Baca Quran tiap hari. Sesering yang kita bisa minimal dua kali dalam sehari. Bada subuh, bada maghrib sampai isya. Habis sholat subuh, diamlah kita di masjid. Baca Quran sampai syuruk. Setelah syuruk, 15 menit setelah syuruk, sholat dua rakaat. Nanti ba'da maghrib sampai isya gitu juga. Itu pertama, tilawah. Itu dampaknya hebat. Kedua, skedulkan waktu untuk menambah hafalan surat. Jadi mulai surat yang pendek-pendek, juz amma. Itu yang kedua. Ketiga, bila bisa pelajari tafsirnya dari orang yang memiliki ilmu tentang hal itu. Tiga ini muamalah kita kepada Al-Quran luar biasa dampaknya loh. Ya, Insya Allah nanti hati akan melembut, melunak dan kelunakan hati ini akan berimbas kepada perilaku dan karakter kita insya Allah. Menginjak usia 40 membaca ayat ke-15 surah Al-Ahqaf Apabila jomblo atau belum menikah, apakah wajib membaca ayat ini? Ah, maksudnya membaca ayat doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, solehkan anak-anak turunanku. Ini jomblo. Jangankan anak turunan, pasangan aja belum <laughs> ada. Apakah wajib membaca ayat ini? Kalau wajib, walaupun yang tidak jomblo tidak wajib. Disunahkan, dianjurkan. Ya. Nah, yang jomblo gimana? Sama. Baca ayat ini nggak apa-apa karena Ayat ini bukan melulu mensolehkan anak turunan, tapi minta hidayah untuk bers bisa bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardauta. Minta hidayah untuk beramal soleh yang Allah ridai. Wa aslih fi dzurriyyati mungkin untuk yang akan datang makna salah satu cakupan makna ya rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina belum punya istri belum punya anak maknanya segerakan beri kami istri yang solehah dan anak yang soleh solehkan anak-anakku maknanya segerakan beri saya pasangan yang bisa melahirkan anak soleh dan solehkan anak-anak turunan saya jadi nggak apa-apa dibaca walaupun jomblo ikhtiar mencari jodoh. Saya nggak tahu ini ikhwan apa akhwat ya. Dilihat dari tulisannya kayaknya ikhwan, sebab nggak begitu bagus. Doa Nabi Musa dalam surah Al-Qasas 24 apakah ayat tersebut hanya untuk meminta makan atau bisa keperluan lain? bisa keperluan lain. Sebab Nabi SAW, eh, Nabi Musa tidak meminta makanan, ya, hanya minta al khair. Minkalah la faqirun ya Allah, sesungguhnya aku sangat butuh kepada kebaikan darimu. Al khair. Nah, saat itu Nabi Musa meniatkan makanan karena lapar. Tidak ada makanan, tapi dia sudah meras sudah berbuat kebaikan yaitu apa? Mengambilkan air untuk dua anak gadis. Ternyata dua anak gadis ini ayahnya seorang nabi. Akhirnya berdoa, lagi berdoa <laughs> begitu lapar haus. Ada satu anak gadis datang malu-malu, "Bapakku mengundangmu untuk berterima kasih atas bantuanmu tadi." Tokcer itu doanya. Ya, saat itu berdoa, saat itu diijabah, dia diundang, datang, dikasih makan dan minum. Al khair bukan rizq atau makanan. Boleh kita membaca doa ini dan meminta kebutuhan yang kita perlukan. Pak Ustadz, mohon nasihatnya untuk kami suami istri. Tapi ini tulisan akhwat mungkin tulisan istri. Khususnya suami itu kan khususnya untuk suami yang senangnya belanja baju daripada saya. Oh ini curhat atau laporan. Mumpung ada suami saya di sini tolong <laughs> nasihati. Cerdas. Mudah-mudahan nasihat dari Pak Ustaz didengar dan masuk ke hati suami. Karena kalau saya yang bilang pasti nggak didengar. Sepulang dari ngaji jangan berantem ya. Taibarakallahu fiik. Salah satu tugas dan kewajiban suami adalah menafkahi anak dan istri. Dan itu terkandung dalam lafaz qawwamun dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Jadi laki-laki pemimpin bagi wanita karena Allah memberi kelebihan kepada laki dan karena kewajiban laki-laki memberi nafkah kepada istri. Nafkah itu makanan ataupun pakaian. Makanya ketika suami mencari nafkah untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Karena hanya untuk dirinya nggak ada bedanya dengan para jomblo tadi cari uang untuk dirinya. Nilainya ada, ada. Tapi ketika diniatkan mencari nafkah untuk istri dan anak, dianggap jihad. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas menyatakan, Tolabul halali jihadun. Mencari harta yang halal bagi seorang suami adalah jihad. Karena melaksanakan ayat tadi. Makanya Coba, kalau seorang suami punya uang, beli baju untuk dirinya, harga seratus ribu umpamanya ya. Bagus nggak harga seratus ribu untuk baju? Sedang ya. Mana yang lebih baik diberikan baju atau diinfakan ke masjid? Pasti semua kita menjawab lebih utama 100 ribu itu diinfakkan ke masjid. Pahalanya besar mana? Besar ke masjid. Nabi SAW menyatakan, Dinarun anfaqtahu alal miskin, wa dinarun anfaqtahu alal yatim, wa dinarun anfaqtahu fi sabillah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, satu dinar yang kamu infakan kepada orang miskin dibanding satu dinar yang kamu infakan kepada anak yatim, kepada fisabilillah dan kepada istrimu yang paling besar disebut afdaluha bimakna aksaruha ajron dinarun anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kamu infakkan kepada istrimu. Mencari nafkahnya jihad ketika diberikan ke istri lebih besar pahalanya dibanding infak ke masjid atau ke fisabilillah. Coba bayangkan. Apalagi ini bukan diinfakan untuk yang tadi tapi untuk beli baju sendiri. Terus we dirinya didangdanan sampai kasep ganteng barijeng anger goreng patut. Istrinya dibiarkan pakai yang belel, pakai yang sobek-sobek, pakai yang second. Dia nggak ingin pahala. Jadi Para suami jadikan motivasi kita mencari harta untuk menafkahi anak dan istri maka itu jihad dan ketika memberikan harta itu ke istri itu infak terbaik dibanding infak kepada fisabilillah. Pahalanya lebih gede ya. Semoga sepulang dari sini tidak berantem dan berubah menjadi baik kepada istrinya menjadi derma Sepulang dari sini mah ini uang saya semua kasih ke aku. Alhamdulillah. Besok ngaji lagi ya Pak. Sebab besok mau ada yang diadukan lagi ke Ustadz. Bagaimana hukum menunda kehamilan saat awal pernikahan karena ada alasan mau beradaptasi dulu dengan pasangan dan ingin berpacaran dahulu setelah menikah. Jazakumullahu khairan. Ya, eh, hukum awal sesegera mungkin punya momongan. Kalau beradaptasi, loh kalau setelah beradaptasi tidak gagal apa mau cerai? Jalanlah sambil beradaptasi. Dan kehamilan, kelahiran seorang anak lem perkat hubungan antara suami dengan istri lebih sayang, lebih dekat, lebih berat untuk berpisah, lebih bangga menjadi pasangan suami istri dengan kehadiran seorang anak. Jadi hukum asal sesegera mungkin dan untuk itu kita diperintahkan menikah. Nabi Alaihi SAW menyatakan tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita yang subur dan penyayang. Karena aku akan menjadi bangga, akan berbangga dengan banyaknya kalian pada hari kiamat. Jadi tujuan utama menikah untuk memiliki anak. Ini ditunda. Dengan alasan ingin berpacaran dulu. Tidak harus dipertentangan antara berpacaran dengan memiliki anak. Enggak. Ya dua-duanya bisa berjalan beriringan insya Allah. Terakhir ya. Ini mah panjang ting surat. Bolehkah kita ikut imam yang bacaan Al-Fatihahnya kurang tasjid di iya karena menjadi kana budu. Sedangkan waktu sholat wajibnya sudah masuk, tidak memungkinkan lagi mencari masjid lain. Taib Barokallahu fiq. Kalau bacaan imam, kesalahannya itu tidak berumah makna. Sehingga tidak membatalkan sholatnya, boleh kita tetap bermakmum di belakang imam yang seperti itu. Kita tetap dapat pahala dari ketaatan kita sebagai makmum. Adapun kesalahan imam dosanya ditanggung imam. Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyatakan, "Aimmatukum yusalluna alaikum faida asabu falakum walahum wa ida akhtau falakum wa alaihim." Imam-imam itu memimpin solat-solat kalian. Bila mereka benar, pahala bagi mereka dan pahala bagi kalian. Bila imam salah, pahala bagi kalian dan dosa atas imam. Jadi tetaplah bermakmum boleh kepada imam seperti itu. Tapi kalau kita memungkinkan mencari masjid dengan imam yang benar, bagus bacaannya, lebih membuat kita khusyuk, itu afdol. Ya. Ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita jumpa kembali besok